Ayolah ikhwah, yang kajian ini adalah untuk ikhwah yang ada di kota atau kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. <clears throat> Kita sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفنا لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم fahuwa mubtadi'un dhalun mudil muhdithun fil Islam ma laysa minhu. Beliau mengatakan rahimahullah Wa'lam ketahuilah rahimakallah semoga Allah merahmatimu bahwa tidaklah terwujud keislaman seorang hamba sampai dia menjadi seorang yang muttabi'an seorang yang muttabi' mengikuti musaddiq membenarkan musallim tunduk sehingga tidaklah terwujud keislaman seseorang sampai dia apa tiga hal ini muttabi seorang yang beritiba musaddiq seorang yang membenarkan musallim dan tunduk Faman za'ama annahu yakni menerima dan tunduk terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya. Ya, menerima dan tunduk terhadap apa? Ketentuan Allah dan Rasulnya. Haman za'ama annahu qad baqiya min amril Islam, maka barang siapa yang beranggapan dan meyakini bahwa tersisa satu permasalahan dari urusan agama Islam ini yang para sahabat Rasul belum mencukupi kita. Ada satu atau tersisa perkara dalam Islam ini yang para sahabat Rasul belum mencukupi kita. Fakat kadzabahum maka berarti dia telah mendustakan para sahabat itu. Siapa ini? Orang yang meyakini bahwa tersisa dalam satu satu permasalahan dalam agama ini yang para sahabat belum mencukupi kita. imam belum disampaikan atau belum dijelaskan, ya. Maka sungguh dia telah mendustakan para sahabat itu. Wakafa bihada furqatan dan cukup ini sebagai bentuk perpecahan wata'nan alaihim dan mencela mereka. Ya, cukup keyakinan seperti ini sebagai apa bentuk furqah berpecah ya dan cukup sebagai bentuk celaan, tikaman terhadap para sahabat tadi. Fahuwa mubtadi'un dan dia seorang mubtadi yang balun mudil, ia sesat menyesatkan, muhdithun fil Islam ma laisa minhu telah membuat perkara baru dalam agama Islam ini sesuatu yang bukan bagian dari agama Islam tersebut. Ayol ikhwah rahimani rahmakumullah. Ini merupakan masih kelanjutan ucapan Syekh Al-Barbahari atau Al-Imam Al-Barbahari dari yang sebelumnya. Ini sebagai kelanjutan dan pelengkapnya. Bahwa beliau mengatakan di sini, La yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ya, dan terwujud Islam keislaman seseorang sampai dia muttabi' dia menjadi seorang yang muttabi' Musaddiq, musallim. Muttabi' mengikuti. Muttabi'lah mubtadi'an. Dia seorang yang muttabi' beritiba bukan mubtadi'. Ya, yang pertama. Yang kedua musaddiqan yang benarkan la syakan al mutaraddidan bukan orang yang ragu, bukan orang yang bimbang. Ya. Musalliman yakni apa musalliman lil kitab was sunnah menerima dan tunduk terhadap Alkitab was sunnah. Karena Alkitab was sunnah ini mahallu taslim. Walaisat mahallu jidal. Itu adalah sesuatu yang harus diterima, bukan untuk didebat. Nah, kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan kita tidak boleh mendebat perkara ini. Ya. Tidak boleh pula kita uh, nudli rakyana Ya, nudli bi Uh, menunjukkan pendapat menunjukkan menonjolkan atau menunjukkan rakyu kita tidak boleh ya. terhadap kalam Allah dan kalam Rasulih tidak boleh kita kemudian berani apa menampakkan menunjukkan rakyu kita tidak tapi kita tunduk patuh terhadap kalam Allah wa kalam Rasulih ini yang wajib kita lakukan maka barang siapa yang mengklaim meyakini yakni za'ama itu mengklaim atau meyakini, meyakini dalam versi dia, ya, yang itu klaim sebenarnya, tapi dia yakini hal itu. Nah, apa bahwa ada satu bagi ya syai'un tersisa satu masalah, satu saja syai' ya. dari syai' apa min amril Islam dari perkara Islam ini yang para sahabat belum mencukupi kita. Para sahabat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam belum mencukupi kita yakni dia meyakini bahwa sahabat kurang di dalam menjelaskan al-haq dan menjabarkannya. Ya. Belum menunaikan amanah. Belum menyampaikan amanah ini dari uh, kepada umat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mengklaim bahwa Eh, di situ ada majal, kesempatan atau celah untuk seorang berbicara dan menambahkan sesuatu. Ya. Di situ ada klaim bahwa di agama ini ada celah yang masih tersisa. Para sahabat nggak bicara sehingga orang lain boleh bicara. Nah, maka ini sebenarnya orang yang menginginkan kejelekan untuk umat. Nah, karena kita harus meyakini bahwa para sahabat Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ya, tidaklah meninggalkan satupun yang mereka dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang mereka lihat kecuali pasti telah mereka sampaikan kepada umat ini dengan penuh amanah dan telah mereka jelaskan dan telah mereka jelaskan bagaimana tidak. Sementara perkara kecil hatta masalah di mana posisi tangan di tiap-tiap gerakan sholat itu mereka jelaskan. Bahkan tata cara, ah, yakni mereka yang mereka lihat, mereka saksikan dari cara Rasul dalam sholatnya itu mereka sampaikan. Walaupun sekedar apa posisi tangannya. Bahkan lebih daripada itu, sampai urusan tata cara bersuci, tata cara uh, bersuci dari buang air itu pun disampaikan oleh para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam. Nggak tersisa apalagi masalah yang besar. Ya, masalah manhaj, masalah al-asma was sifat. Nah, ini tentu mereka sampaikan. Nah, sehingga nggak ada yang tersisa dari agama ini yang kemudian dilalaikan atau ditinggalkan, dilupakan, nggak disampaikan oleh para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam. Karena itu tafsir sahabat muqaddam dibandingkan tafsir selain mereka. Kalau ada tafsir yang sahih dari sahabat Nabi, qala Ibnu Abbas misalnya, qala Ibnu Umar, qala Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, qala Abu Bakar As-Siddiq, menafsirkan ayat atau menjelaskan hadis, maka itu muqaddam, didahulukan karena mereka para murid Rasul alaihi salatu wasallam mendengar langsung dari Rasul, mendengar Al-Qur'an mendengar ahadis langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka mendengar bagaimana Rasul menjelaskan Al-Quran, menjelaskan ayat per ayat. Mereka juga melihat langsung bagaimana amalia Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana penerapan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian mereka menukilkannya kepada kita, kepada generasi berikutnya dengan penuh amanah. Sehingga para sahabat tidak membiarkan, tidak meninggalkan satupun dari urusan agama ini kecuali sudah mereka sampaikan, kecuali sudah mereka jelaskan. Nah, maka barang siapa yang meyakini bahwa para sahabat kasaru ada kurang atau meninggalkan sesuatu tidak mereka sampaikan, maka sungguh orang itu kadzabun muftarin, pendusta dan pembohong, dalun mobil sesat menyesatkan dan telah membuat keraguan pada umat ini dalam agama Allah Ta'ala. Dan meragukan amanah para sahabat di dalam menyampaikan agama ini. Ya. Itu adalah metodenya ahlul bid'ah. Sengaja mereka menjatuhkan para sahabat, menuduh para sahabat, membuat umat ragu terhadap para sahabat. Untuk apa? ayus ayusqitu alwasitah bainana wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menjatuhkan perantara antara umat dengan Rasul alaihi salatu wasallam Siapa yang menjadi perantara? Siapa yang menyampaikan agama dari dari Rasul alaihi salatu wasallam kepada generasi berikutnya? Siapa pengemban penukilan agama ini? menukilkan ayat, menyampaikan ayat, menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, menyampaikan fatwa-fatwa Nabi alaihi salatu wasalam, menyampaikan bagaimana amalia Rasul alaihi salatu wasalam, penerapan Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa menyampaikan itu? Tidak lain kecuali sahabat. Ketika sahabat dijatuhkan, maka kita kehilangan mata rantai ini. Ya. Kita akan terputus dari Rasul alaihi salatu wasallam. Karena itu sebagaimana dikatakan al-allama Shalal Fauzan hafizahullah fayajibul hadar min haula wajib waspada dari orang-orang seperti itu yang ingin menjatuhkan kredibilitas para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dan kita tahu kedudukan para sahabat dan kehormatan mereka nah dari mana Al-Qur'an sampai kepada kita dari mana hadis-hadis Rasul sampai kepada kita Demikian pula fikih sampai kepada kita. Tidak ada kecuali melalui jalur para sahabat yang telah diemban oleh para sahabat. Ya. Dari sahabat, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang mengemban agama ini. Menyampaikannya dengan penuh amanah. Mereka telah meriwayatkan dari Rasul dengan lengkap dan sempurna. Ya. Karena itu para sahabat tidak diam di Madinah. Mereka bertebaran di muka bumi ya, bertebaran di berbagai pelosok penjuru. Demi apa? Demi menyampaikan tauhid, sunnah, wal Quran, wal, wal ahadith. Ya. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya, terpercaya. Ha hum mau diutfiqah. Ya. Dan memang mereka lah generasi orang-orang yang telah Allah pilih untuk menjadi para sahabat Rasul. Mereka adalah orang yang terpercaya Allah pilih untuk tugas besar ini. Maka barang siapa yang menuduh mereka kurang dalam menyampaikan agama ini, menuduh mereka telah mengurangi agama ini, maka tidaklah mengucapkan ini kecuali apa? Dalun mubil. Sebagaimana kata muallif kata Al Imam Al-Barbahari di sini. Karena dia adalah orang orang tersebut menginginkan untuk memutus ya tali penghubungan antara umat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kita tidak pernah kita langsung hadir di majelis-majelis Rasul, tidak mendengar ucapan beliau secara langsung. karena memang antara kita dengan beliau terdapat jarak waktu yang sangat jauh. Dari mana kita bisa mendengar sampai kepada kita sabda-sabda Nabi, maka melalui jalur para sahabat. Tidaklah diriwayatkan kecuali apa berujung kepada sahabat karena itu selalu nama sahabat disebut dalam hadis-hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu an an Ibni Umar radhiyallahu an radhiyallahu anhuma an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ya an Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, an Umar bin Khattab radhiyallahu an dan seterusnya. Ya, dari kalangan sahabat para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang menyampaikan uh, sabda Nabi, mereka lah menyampaikan agama ini kepada kita semuanya. Oleh karena itu ayat ikhwah rahimani wa rahmakumullah al-allamah al-muhaddits Al-Walid Al-Mujahid Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali Hafidahullah wa Al-Basahu libasa as-sihha menjelaskan ketika menjelaskan uh, poin ini dalam syarah beliau terhadap syarah sunnah yang berjudul Aunul Bari bayan ma tadammanahu ma tadammanahu syarhus sunnah lil Imam al-Barbahari dia katakan tentang poin ini, alladzi yattahim ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitaksir fi hamalati fi hamli risalatil Islam au tablighiha kamilatan huwa min afjarin nas wa adallihim wa ashaddihim ta'nan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menuduh para sahabat <clears throat> Maka orang yang menuduh para sahabat Rasul itu kurang di dalam mengemban amanah risalah Islam atau kurang di dalam menyampaikan dalam dengan sempurna tidak mau tidak menyampaikan dengan sempurna maka orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang paling fajir paling jahat paling sesat dan paling keras celaannya kepada paling keras tikamannya terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal mereka adalah alladzina zakkahum Allah wa radhiya anhum. Mereka adalah generasi yang telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridai mereka. Wa wasafahum bi annahum khaira ummatin ukhrijat linnas dan Allah telah menyifati mereka sebagai umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Wazakkahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradan wa jama'atan. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mentazkiyah mereka baik person per person, orang per orang maupun mereka semuanya jamaah. Wahum a'zamun nas zaka'an wa aqwahum hifdhan. Para sahabat adalah orang yang paling besar kecerdasannya. Ya, paling kuat hafalannya, wa asra'uhum wa amakuhum fahman lil kitab ya sunnah paling cepat dan paling mendalam pemahamannya terhadap Al-Quran wa sunnah wa a'zamun nas amanatan wa syu'uran bil mas'uliyah amam Allah dan mereka manusia yang paling kuat amanahnya dan paling merasakan tanggung jawab paling besar rasa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li hadhihi sifatil karimah wa ghairiha mimma tawaffara fihim ya'taqid kullu mu'min billahi khalian minal bida'i wad dalal bi annahum qad ballaghu al umma ba'dahum kullama sami'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena sifat-sifat yang mulia di atas dan yang lainnya yang semuanya terdapat pada para sahabat Rasul itu ya maka setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari bid'ah dan kesesatan pasti dia akan meyakini, pasti dia akan mengimani bahwa para sahabat itu telah menyampaikan kepada umat semua yang mereka dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yuharrifu minhu syai'a dan tidak menyimpangkannya sedikit pun. Kullu wahid minhum ballagha ma sami'ahu wa talaqahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka masing-masingnya telah menyampaikan apa yang mereka dengar. Telah menyampaikan apa yang mereka terima dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kaifala wahum yakrauna, qala Allah taala. Bagaimana tidak sementara mereka membaca firman Allah taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wayal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan wahyu yang kami turunkan yaitu berupa al-bayyinat wal huda setelah kami jelaskan hal itu kepada umat manusia di dalam al, di dalam Alkitab mereka maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat mereka dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat ya tentu mereka akan takut dengan ayat-ayat ini maka kata Syekh Rabi, wahum atqan nas ba'dal anbiya. Para sahabat itu orang yang paling bertakwa setelah para nabi. Wa ashadduhum khaufan minallahi wa muraqabatan lahu. Dan manusia yang paling takut kepada Allah dan paling besar rasa muraqabahnya. Fala yattahimuhum bil kitman wa taqsir illa dalun mubil. Sehingga tidaklah menuduh mereka menyembunyikan ya, agama ini atau terdapat kekurangan pada mereka kecuali apa? Dalun mudil, orang yang sesat dan menyesatkan. Kaifa yuqassirun aw yatahawanun fi tablighi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamilatan wa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tablighi daqiq anhu. Nah, bagaimana mereka akan uh, berkurang ya atau meremehkan upaya menyampaikan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lengkap sempurna sementara Rasul telah memerintahkan mereka untuk menyampaikan secara detail dari beliau. Ini sebagaimana dalam sabda Nabi, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat, jangan dilupakan, jangan dilewatkan walaupun satu ayat. Eh. Satu ayat ditinggal lah tetap sampaikan walaupun itu satu ayat. Nah, balighu anni, sampaikan. Demikian pula dalam sabda Nabi, "Nadbarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha, thumma addaha liman ila man lam yasma'ha, farubba hamili fikhin la fikha lahu, wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqa minhu." Ya, sungguh semoga Allah mengindahkan wajah seseorang yang mendengar sabdaku ya kemudian dia memahaminya kemudian dia sampaikan kepada orang berikutnya yang tidak mendengarnya bisa jadi seorang pembawa fikih dia sendiri nggak punya fikih ya karena dia hanya menukilkan dan bisa jadi berapa banyak orang yang membawa fikih dia sampaikan kepada orang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 Kalau bukan karena satu ayat dalam kitab Allah, niscaya aku agak tidak akan menyampaikan kepada kalian satu pun sama sekali. Yaitu apa? Kemudian beliau baca ayat tadi ancaman terhadap orang yang menyembunyikan wahyu. Nah, wa kullu mu'min sadiqin yakhsha hadzal wa'id. Maka setiap mukmin yang jujur pasti dia akan takut terhadap ancaman ini. Ancaman yang ada dalam Al-Qur'an. Apa ancamannya? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Dan orang akan dilaknat oleh para pelaknat. Yani semua bamba, semua makhluk akan melaknat dia. Ya. Orang yang Mukmin yang jujur pasti akan takut dengan ancaman ini. Maka bagaimana fakaifa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana dengan para sahabat Rasul? Tentu mereka akan lebih besar lagi rasa takutnya. Waqad ballagu al-Qur'an ayatan ayah wa ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan haditsa. Sungguh mereka telah menyampaikan Al-Qur'an ayat demi ayat. Demikian pula menyampaikan hadis-hadis Rasul, hadis demi hadis ya aqwalahu sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wa taqriratihi ma yata'allaq bil aqaid wa ma yata'allaq bil manhaj wa ma yata'allaq bil ibadat wal muamalat wal akhlak demikian pula mereka sampaikan semua sabda nabi perbuatan nabi takrirat nabi persetujuan rasul ya baik yang berkaitan dengan akidah berkaitan dengan manhaj ya berkaitan dengan ibadah muamalah akhlak semuanya telah disampaikan Wa hadhihi dawawinus sunnah min sihah wa sunan wa jawami' wa masanid wa ajza' tashhad syahadatan wadihah jaliyah bi anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad ballaghu kullama sami'uhu aw ra'awhu min aqwali Rasulillahi wa amalihi wa taqriratihi. Dan inilah dewan ya, dewan sunnah yakni kitab-kitab yang dikumpulkan oleh para ulama ya baik itu dalam bentuk kitab-kitab sahih ataupun kitab-kitab sunan atau kitab-kitab jami' atau kitab-kitab yang disebut dengan musnad atau ajza juzuk ya ini semua sebagai mensaksikan dengan persaksian yang jelas dan nyata bahwa para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itu telah benar-benar menyampaikan semua yang mereka dengar atau yang semua yang mereka lihat dari sabda Rasul, amalia Rasul dan takriratir Rasul. Bagaimana tidak sedemikian banyak? Semua detail. Iya, pada perkara-perkara kecil sampai kita sebutkan tadi perkara di mana posisi tangan di setiap gerakan sholat itu dinukil oleh sahabat menunjukkan mereka ketika diberi wasiat oleh Nabi Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian aku melihat salat. Itu benar-benar mereka perhatikan gerak-gerik Rasul. Sampai perkara kecil pun mereka nggak mereka lewatkan. Nah, bagaimana perkara yang lebih besar? Ya. Sementara Rasul sudah mengingatkan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, jangan kamu lewatkan satu ayat itu. Nah, wahada yu'min bihi sadatul ummah wa khiyaruha minat tabi'in dan ini telah diimani oleh generasi terbaik oleh pembesar umat ini dan yang terbaiknya yaitu dari kalangan tabi'in lahum bi ihsan ya wa manittabi'ahu wa manittaba'ahum dan juga yang mengikuti mereka waqtafa atharahum mengikuti jejak mereka minas salafis saleh dari kalangan para salafus saleh wa man sara ala nahjihim mimman talahum minal ajyal al mutalahiqah Demikian pula generasi berikutnya yang berjalan di atas metode atau manhaj para sahabat itu. Itu generasi orang-orang terbaik, pembesar-pembesar umat ini mengimani hal ini. Wahum ahlus sunnatil jamaah. Mereka lah ahlus sunnah jamaah. Mereka lah at-taifah al-mansurah. Yang Rasul saw Alaihi Wasallam mempersaksikan mereka dengan sabdanya, La tazalu ta'ifatun min ummati alal haq zahirin. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini ya, yang terus berada di atas al-haq zahirin dan menampakkannya, menang di atasnya, di atas al-haq itu. Ya. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang merendahkan mereka tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlu sunnah pasti akan menghormati para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Meyakini, mengimani bahwa, bahwa para sahabat telah menyampaikan agama ini dengan sempurna, lengkap, tak tersisa, tersedikit pun, tidak ada satupun yang kurang. Ya. Ini alus sunnah, meyakini ini. Mereka lah taif mansurah. Ya. Wa amma man adahum firaq fahum al ahwal. pun kelompok-kelompok lain selain ahlus sunnah, selain at-ta'if al-mansura, selain al-firqatin najiyah, kondisi mereka beragam. Tapi apa? Mereka punya kesamaan yaitu tidaklah satu firqah pun dari umat ini kecuali pasti ada andil apa? Melecehkan sahabat, merendahkan sahabat, menghina sahabat, mencela sahabat. Maka Syekh menyebutkan sekarang. Mereka beragam kondisinya. Ar-Rawafid, kata beliau. Fahum la yahtarimuna ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la yakbalun naqlahum. Rafidah, mereka benar-benar tidak menghormati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menerima penukilan dari para sahabat. la yadinun illa bil akadhib wal iftira'at allati iftarauha ala ahli baitin nubuwah wa gulatihim wa gulatuhum Yukafiruna sahaba illa nafaran yasiran. Wahaula kuffar zanadiqah. Mereka tidaklah beragama kecuali dengan kedustaan dan kebohongan yang mereka buat kebohongan itu terhadap ahlul bait nubuwah. Mereka mengatasnamakan ahlul bait bahwasanya begini begini begini yaitu semua kedustaan. Itu agama mereka. Dusta atas nama siapa? Ahlul bait. Ya. Sehingga apa? Mereka dengan berdusta atas nama Ahlul Bait ini mendapat tempat kedudukan di tengah-tengah umat. Padahal mereka sama sekali tidak punya ihtiram terhadap para sahabat, bahkan tidak mau menerima ya berita penukilan dari para sahabat. Wa ghulatuhum, kelompok ekstremnya mereka itu, mereka mengkafirkan sahabat semuanya kecuali segelintir saja. Kelompok ini adalah kufar zanadiqah. Nah, orang-orang kufar dan zanatika jelas-jelas menolak para sahabat ya kemudian wayalihim al khawarij yang kedua berikutnya khawarij fa innahum yat'anun fi kathiri minas sahaba menikam mencela banyak para sahabat anun fi adalatihim mencela kredibilitas mereka wala yaqbalu naqlahum sama mereka pun tidak mau menerima penukilan dari para sahabat wa ya'tamidun ala riwayat al-makdzubah. Mereka bersandar pada riwayat-riwayat dusta. Ya. Bagaimana tidak? Yang paling tampak aja mereka dalam hal tafsir ayat. Ya. Aman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka tafsir sendiri dan dalam keadaan para sahabat ada. Para sahabat masih hidup, tidak mau mengambil dari sahabat. Ya. Padahal tafsir sahabat tidak demikian. Tidak seperti yang mereka tafsirkan, tidak seperti yang mereka pahami. Karena itu sahabat Ibnu Abbas berdalil membuktikan kesesatan mereka ketika apa? Tidak ada satupun dari para sahabat yang bergabung bersama kalian. Maka ini sebagai bukti terkuat bahwa khawarid di atas kesesatan. Di atas dolalah. Ketiga, berikutnya adalah wayilihim al-mu'tazilah wal jahmiyah. Berikutnya kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah, fa la yu'minun bikasirin minan nusus an-nabawiyah. Karena mereka mereka adalah tidak beriman pada banyak dari nas nas nabawiyah, hadis-hadis Nabi, nggak mau mereka terima. Kenapa? Mereka tidak percaya. Salah satunya adalah karena mereka tidak menghormati para sahabat Rasul. Wa yalihim ahlul kalam. Berikutnya adalah ahlul kalam. Alladzina yat'anun fi dalalatin nusus an-nubuwah yang mereka mencela penunjukan dalil-dalil nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Wa yaquluna fiha akbaru ahad. Mereka menyatakan bahwa itu hanya berita ahad. La tufidu illa dhann. Tidak berfaed, tidaklah memberikan faedah kecuali sangkaan saja, tidak memberikan faedah ilmu. Wala yajuz al-akhdhu bidh-dhann fi abwabil i'tiqad kata mereka. Tidak boleh mengambil dhann dalam pembahasan i'tiqad. Wa yusyarikuhum fi hadzal Jahmiyah al-Mu'tazilah. Ya. Jahmiyah dan Mu'tazilah menyepakati sepakat dengan mereka dalam hal ini. Fahaula jami'an mereka semua itu yasduku alaihim qaulul muallif fi ahadihim fahuwa mubtadi'un dhalun mudil muhdits fil Islam ma laisa minhu. Mereka semua itu adalah tepat sesuai dengan ucapan muallif ya. Pada masing-masingnya mereka adalah mubtadi' sesat menyesatkan membuat perkara baru dalam Islam ini yang bukan bagian dari agamanya. Syekh Mu'alif mengisyaratkan pada hadis Nabi yang beliau maksud adalah sesuai dengan hadis Nabi wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Ini beliau terapkan untuk orang-orang seperti itu. Ayol ikhwah rahimani rahmakumullah yang ada di apa Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu secara khusus dan juga ikhwah lainnya yang turut mendengar kajian ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga sedikit yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi ilman nafi'an lana lana walakum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.